Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Manzumah Usul fikhi wa Qawaidih yang syarah oleh as-syeikh Muhammad bin Salih al usaymin rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-148 bagian bawah itu. Mas'alatun, suatu permasalahan yang baru. Ini masalah apa sih? Masalah ingkar mungkar ya. Masalah ingkar al-mungkar, mengingkari suatu kemungkaran. Perhatikan baik-baik di situ. Man ilal masjid. Orang yang dia itu pergi ke masjid wa wajada mungkaran fi Namun ketika dia pergi menjumpai di jalan itu ada kemungkaran. Orang yang pergi ke masjid ketika lagi berangkat di jalan dia menjumpai kemungkaran. Waqat uqimatus shalah padahal salat sudah ditegakkan. Fa ayyuhuma yuqaddam? Maka mana di antara keduanya yang didahulukan? Mana di antara keduanya yang didahulukan? Alingkar awid dhahab ilal masjid li salnis mengingkari kemungkaran yang dia jumpai tadi atau pergi ke masjid untuk salat. Faham belum permasalahan ini? Jadi permasalahan ini kan juga dua-duanya ada kebaikan. Ingkar mungkar juga ada kebaikan. Dia pergi ke masjid segera untuk sholat juga ada kebaikan di situ. Nah, dalam keadaan kondisi seperti itu, mana yang lebih dia dahulukan? Mengingkari kemungkaran atau dia pergi ke masjid segera sholat? Karena sholat sudah ditegakkan ini. Sholat sudah ditegakkan. Mahum, kita lihat. Al-ijabah jawabannya, Hada mimma tahtani fihi al istihad. Ini termasuk apa? Termasuk perkara yang istihadnya para ulama berbeda-beda. Fayanzur ilal mungkar. hendaknya orang tadi, perhatikan ini ya, orang tadi hendaknya melihat kepada kemungkaran yang ada tersebut. Wayang yanzur ilamanya futuh dan memperhatikan kembali apa-apa yang akan terluputkan dari solatnya. Kalau dia ngingkari kira-kira terlambat gak solatnya itu loh. Paham ya? Nah, jadi dia memperhatikan kembali. Nah, barakallahu fikum Memperhatikan kembali. Nah, kira-kira kalau dia itu mengingkari kemungkaran, terlambat gak sholatnya? Paham ya? Terlambat atau tidak sholatnya? Hal sayudriku akhir rak'ah Apakah dia nanti kalau mengingkari kemungkaran, kemudian berangkat ke masjid dia masih menjumpai akhir rakaat? Penting ini akhir rakaat. Taruhlah rok Sulat subuh, nah, masih menjumpai satu rakaat terakhir itu atau tidak? Li'annahu idza adraka akhir rakaah faqad adraka shalah. Karena kalau dia masih menjumpai akhir rakaat, maka sungguh dia telah menjumpai salatnya, tinggal nambah kekurangannya gitu. Jadi diperhatikan lagi terlambat atau tidak kalau dia mengingkari kemungkaran di situ. Nah, barakallahu fikum. Terlambat atau tidak kalau dia mengingkari kemungkaran di situ. Kita lihat lagi. Wa idza kanat as satu futuhu bil kulliyah, kalau ternyata kalau dia mengingkari kemungkaran tersebut malah justru apa? salatnya terluputkan secara keseluruhan, enggak dapat salatnya, terlambat salatnya, dur ilal mungkar, maka lihat kembali kepada kemungkaran. Perhatikan ini. Melihat kembali kepada kemungkarannya. Hal idza dhahaba yusalli sayafutu wa la yunkiru. Kalau seandainya dia pergi salat dulu, akan terluputkan kemungkaran tadi yang di, dan dia tidak mengingkarinya? Paham belum? Jadi dia melihat. Intinya dia melihat, melihat memperkirakan, Kira-kira nanti kalau anak sholat masih sempat ya mengingkari kemungkarannya. Memperhatikan lagi, kira-kira nanti kalau anak mengingkari kemungkaran terlambat enggak sholatnya. Jadi dia harus memperhatikan, memperhatikan, memperkirakan. Kita lihat Au yumkin an yabqa haula ala munkarihim hatta yusalliya. Atau memungkinkan biarkan mereka di atas kemungkaran mereka sampai dia sholat dulu. Maksudnya sampai dia sholat baru nanti datangi mengingkar kemungkaran. Au yumkin yantahawna min hina yanhahum. Atau memungkinkan kemungkaran tersebut langsung habis, langsung sudah selesai ketika apa? dia melarang mereka. Pak, ini kemungkaran, Pak. Tolong berhenti. Langsung berhenti misalkan. Kalau seperti itu ya ingkari dulu. Taruhlah dia orang punya kedudukan lah. Dia orang terpandang di kampungnya. Syekh Qabilah. Eh, dia pemimpin marga suku di situ. Biasanya kan segani. Nah, melihat kemungkaran pas waktu sholat ini. Nah, dia ngomong, "Tolong dihentikan, jangan ada yang melakukan kemungkaran." Mereka semuanya malah siap. Ya udah, berarti langsung apa? Langsung berangkat ke masjid karena kemungkaran selesai. Paham belum? Jadi melihat, melihat dan memperhatikan dan memperkirakan. Fal insan yuqaddir ya kan? Maka manusia itu hendaknya yuqaddir, memperkirakan, diperkirakan kira-kira bagaimana ya? Nah, perhatikan ya. Kira-kira bagaimana ya? Kira-kira kalau anak pergi ke masjid sholat dulu, bisa nggak ke mengingkari kemungkaran lagi? Kira-kira kalau aku mengingkari kemungkaran, terlambat nggak sholatnya? Jadi memperkirakan. Memperkirakan dengan perkiraan yang akurat. Dengan perkiraan yang akurat. Nah, kalau fiikum. Kita lihat sini. Lakin akan tapi, jika kana fil ingkar maslahatun amatun. Akan tapi kalau di dalam mengingkari tersebut ada manfaat yang umum, manfaat yang menyeluruh, yang luas, farubbama nurajjih al-masalih al-amah. Maka di sini bisa jadi kita menguatkan maslahah manfaat yang lebih umum tadi itu. Paham belum? Daripada kita mengambil kepentingan pribadi. Paham belum? Kalau mengingkari kemungkaran, kemungkaran langsung habis, hilang, tuntas, itu kan apa? Manfaatnya itu umum. Tapi kalau kita sholat manfaatnya untuk pribadi kan itu. Nah, di sini antum harus perhatikan baik-baik. Kalau mengingkari tersebut akan melahirkan manfaat yang umum yang menyeluruh bukan hanya untuk pribadi maka menguatkan ingkari dulu kemungkarannya falihada qala rasul sallallahu alaihi wasallam oleh karena ini Rasulullah Sallallahu SAW mengatakan laqad hamamtu an an an antaliq an antaliqa bi rijalin ma'ahum huzamun ma'ahum huzumun min hatabin ila qaumin la yashhaduna shalah fa uhriqa alaihim buyutahum. Allah musta'an. Perhatikan nih ya, semangatnya Rasulullah SAW. Sungguh aku telah berkeinginan kuat untuk pergi bersama beberapa orang. Bersama mereka seikat kayu bakar, ikatan-ikatan kayu bakar. Pergi ke mana? Pergi ke sekelompok kaum yang mereka tidak mau menyaksikan salat jamaah, enggak mau hadir salat jamaah. Apa yang Rasulullah lakukan? Bayangkan. Aku akan bakar rumah-rumah mereka. Eh, posisinya di sini Rasulullah meninggalkan sholat jamaah. Pada sholat jamaah bagus nggak? Bagus. Tapi tujuan Rasulullah apa? Mengingkari kemungkaran mereka. Gak mau sholat jamaah kenapa itu loh? Didatangi rumah satu persatu mau dibakar ini. Faham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mahum insyaallah? Isa, mahum? Ayo. Fa saya turukun Nabi sallallahu alaihi wasallam Fasanya terukur Rasul SAW. Maka di sini Rasulullah SAW akan meninggalkan solat al-jamaah. Bayangkan, meninggalkan sholat jamaah. Tapi tujuannya apa? Min adli anyunakil. Dalam rangka untuk anyunakila. Rasulullah itu ingin menghukum. Nakal anyunakil tangkilan itu menghukum. Ingin menghukum bihaula dengan sebab mereka-mereka itu wayu akibun dan akan memberikan ikhob untuk mereka karena enggak mau solat jamaah. Faham maksudnya ya? Rasulullah akan mendatangi mereka, akan menghukum mereka. Padahal posisi kan harus sholat jamaah, tapi beliau sengaja meninggalkan sholat jamaah tersebut demi kepentingan yang meluas tadi itu. Faham ya? Nah, biar, biar mereka sadar. Masalah tun permasalahan yang berikutnya. Ida ta'arada al-mandub wal makruh fa manyukaddam sekarang? Kalau bertabrakan antara mandub wal makruh, mandub sunnah, makruh ma'ruf ya. Nah, bertabrakan sekarang antara yang sunnah dengan yang makruh. Fa ayyuhuma yuqaddam mana yang didahulukan? Kalau berseberangan seperti itu mana yang didahulukan? Contohnya antum sudah berkali-kali nyalamin orang, "Assalamualaikum." Dia salam diam aja merengut enggak pernah jawab. Nah, perlu enggak antum suatu ketika, "Wah, ana enggak mau nyalamin lagi." Lah kenapa? Setiap kali salamin enggak mau jawab. Atau tetap antum salam terus gitu loh. Paham belum? Ini nanti contohnya kayak gitu. Jadi antum nyalamin orang, si A ini disalamin sama si B. Si B setiap kali nyalamin si A, "Assalamualaikum." Si A enggak menjawab. Ya, cuek aja, cuek, merengut dia enggak jawab dia. Nah, suatu ketika apakah B ini boleh mengatakan, "Wah, ana enggak mau nyalamin lagi." Lah kenapa si A enggak pernah jawab? Atau tetap dia mengucapkan dan menyalami? Nah, kita katakan lihat maslahatnya di situ. Orang yang namanya mengawali salam itu kan mustahab, tapi yang jawab salam itu wajib itu loh. Jadi dosanya bukan kita kan itu. Kita dapat pahala. Justru dia yang tuntut nanti kenapa enggak jawab salam. Paham belum? Jadi bedakan ya, mengawali salam itu yang sunnah, menjawab salam apa? Wajib. Kita lihat. Jawabannya yuqaddam al-awwal, hendaknya yang didahulukan yang pertama. Wa bihadil munasabah, apa yang pertama? Yang mandub yang sunnah tadi. Wa bihadil munasabah udi an unabbiha. Dengan adanya kecocokan pembahasan ini udi, aku ingin an unabbiha memberikan peringatan ala mas'alatin atas suatu permasalahan takhfa ala ba'dun nas yang permasalahan ini masih tersembunyi atas sebagian manusia maksudnya sebagian manusia enggak tahu permasalahan ini apa itu yaqulu ba'dun nas berkata sebagian manusia sebagian orang berkata nah barakallahu fikum sebagian orang berkata idza Alim tu apabila aku sudah tahu annal musallam alaih orang yang disalami itu la yaruddu rad al wajib dia tidak mau menjawab dengan jawaban yang wajib fahal usallim alaih aula apakah aku perlu ucapkan salam lagi kepadanya atau tidak antum tahu si fulan ini Mahmud ini contohnya Mahmud ini si Mahmud ini kalau diucapkan salam enggak pernah jawab itu loh antum tahu enggak pernah jawab dia perlu enggak antum suatu ketika nyalami lagi itu loh atau sama-sama cueknya gitu loh paham belum jadi si Mahmud ini kalau antum assalamualaikum, merengut aja dia, cuek aja dia. Perlu nggak suatu ketika antum nggak usah nyalami, lewat je cuek salah sama cueknya itu atau bagaimana? Nakul kita katakan salim, ucapan salam. Bayangkan ucapan salam salami aja terus. Salim. Fa anta mas'ulun an ibtida'i salam. Kamu akan ditanya tentang mengawali salam tadi itu. Paham ya? Kan dapat pahala ngawali salam tadi itu. Masih muslim kan Mahmud? Ewa wahwa mas'ulun 'anil radd. nanti ditanya tentang jawabnya. Karena jawab salam wajib, mengawali salam sunnah. Faham ya? Seperti ini perlu diperhatikan barakallahu fiikum ya wa na'am. Mahfum soalan ini Abdullah? Mahfum? Ayo kita lihat. Fa idza sallamta ataita bima tuliba minka, ya kan? Kalau kamu sudah mengalami, kamu sudah mendatangkan dengan apa yang diminta darimu, yaitu apa? Menyalurkan hak sesama muslim. Hakul muslim al muslim situn. Hak sesama muslim atas muslim yang lain itu enam. Di antaranya apa? kita hu fasallim alaih. Kalau jumpa ucapkan salam. Perkara dia enggak jawab dosanya bukan kita. Paham ya? Seperti itu, termasuk haknya. Wa huwa yalzamuhu an yarud raddan taman. Dia yang disalami tadi wajib bagi dia untuk membalas dengan balasan yang sempurna. Kan sudah kita ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam itu dihitung kebaikan. Kalau menjawab lebih bagus lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagus. Kalau disempurnakan lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah, wabarakatuh. Bagus lagi. Yang enggak dalilnya kan sudah kita lewati. Wa idahunyitum, huyitum bi fahayyu bi ahsana minha rudduha. Kalau kalian diberikan salam penghormatan, maka balaslah salam penghormatan tersebut dengan yang lebih baik atau dikembalikan seperti semula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup. Tapi kalau antum dengan yang lebih baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih bagus berarti kan? Naam. Jadi jangan sampai keliru ya. Ayo kita lihat lagi. Fa kult. sekarang kalau kamu katakan assalamualaikum, atau salamun alaik atau salamun alaik, falyakul Dia wajib menjawab alaika Faham maksudnya ini? Nah, nah para ulama mungkin telah menjelaskan. Bagaimana caranya kita mengucapkan salam kepada para wanita, mungkin keluarga kita atau kerabat kita, paham ya? Apakah dengan domir yang sama-sama kum, domir mutakar atau kum kubah, assalamualaikum, nah. Kalau perempuan kunna. Ya enggak? assalamualaikum nah, ya akhwat atau assalamualaikum. Hmm, antum? Kembali ke dalil lebih bagus. Paham ya? Maksudnya apa? Walaupun pakai pakai domir mudakar pun mencakup juga muannas karena seringnya dalam hadis atau dalam ayat. Itu antum melihat syariat-syariat itu. Seringnya lafadnya pakai apa? Domir mudakarnya enggak? Ya ayuhalladina amanu. Amanu mudakar atau muannas? Mudakar. Apakah itu laki-laki aja atau perempuan juga masuk? Hah? Perempuan juga masuk. Paham ya? Jadi antum enggak perlu Assalamualaikum enggak perlu. Ayo. Cuman terkadang ada yang memang diubah. Diubah ya. Seperti perempuan bersin misalkan. Adik perempuan antum atau umi antum atau saudari antum bersin. Saat bersin ucapan apa ya? Alhamdulillah. Antum jawabnya bagaimana? Yarhamukillah atau yarhamukallah? Yarhamukillah. Sesuai kalau di sini. Tapi kalau salam tadi assalamualaikum. Ma'rufan seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Mafhum insyaallah. Antum ketika masuk area perkuburan, apakah dalam kuburan itu laki-laki semua atau perempuan juga ada? Eh? Laki-laki perempuan, antum bagaimana doanya? Assalamualaikum ahlad diyar. Ya enggak? Bukan assalamualaikum ya ahlad diyar. Ada assalamualaikum mencakup laki-laki dan perempuan. Mohon insyaallah. Eh, namanya penting sekali. Jangan sampai antum keliru di dalam memahami hal yang seperti ini. Naam. Kita lihat lagi, mafhum atau Rahman? Mafhum? Eh, mafhum insyaallah? Eh, wa na'am. Abdul Aziz, mafhum? Eh, mafhum? Eh, شويه. Apa ya, wa na'am. Kita lihat sini. Barakallahu fiikum kata beliau faedah suatu faedah Syekhul Islam rahmatullah yara anna kulla dzikrin wajida sababahu fis shalah falahu fi'luhu ini penting tapi antum perhatikan baik-baik ya, jangan sampai salah paham ini ya. Syekhul Islam berpandangan, nyaro itu bukan melihat tapi berpandangan. Dalam masalah pendapat, nyaro itu artinya ro'a, nyaro itu bukan melihat tapi berpandangan, berpendapat. Mafhum Abdullah? Mafhum? Berpendapat atau berpandangan itu dalam masalah pendapat, itu ro'a nyaro bukan melihat. Syekhul Islam berpandangan bahwa setiap zikir yang dijumpai sebabnya dalam salat pun falahu fi'lun, dia boleh melakukannya. Contohnya itu salat Ha, ah, dengar orang adzan, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau berdasarkan pendapat ini antum boleh menjawab adzan juga. Allah, Allah akbar. Cuman nanti dijelaskan Syekh Muhammad bin Taimil Utsaimin, afdolnya karena ketika salat kan sibuk dengan bacaan salat. Ahsannya enggak usah jawab adzan gitu loh. Wa illa kalau kembali ke hukum asalnya karena itu termasuk zikir, boleh. Kita lihat falaka an tutabi' al muadzin ya kan fi salatik maka boleh bagimu mengikuti menjawab azan ketika salat itu loh bayangkan ketika salat boleh menjawab azan nah ayo mahum insyaallah ya Nah, kita lihat sini wastadalla bi qissati ar-rajul alladhi hamidallahi hina atasa dan berdalilkan dengan apa dengan kisah seorang lelaki yang apa yang dia itu bersin kemudian baca alhamdulillah bersin Ketika sholat bersin. <coughs> Bersin, kemudian langsung apa? Baca alhamdulillah. Nah, dalilnya itu pakai dalil. Berarti boleh selama tidak menyibukkan dengan apa? Dengan zikir-zikir bacaan sholat boleh. Cuman kan enggak keras antum kan? Biasa aja. Enggak masalah. Paham ya? Ada dalilnya. Cuman kalau antum keras kan alhamdulillah kan nanti khawatirnya tersamarkan itu loh ya. Nah, kita lihat lagi. Lakin akan tapi fi madzhaba ilahin nador Pendapat Syekhul Islam ini perlu dicek lagi. Nador maksudnya perlu cek lagi. Amnya Perlu dicek lagi, diteliti kembali. Bal yuqal, bahkan dikatakan, "Idza kana la yushghiluka an shalah fala ba'sa." Kalau tidak sampai menyibukkanmu di dari salat tersebut, maka enggak masalah. Antum kan ketika salat sibuk enggak tuh? Sibuk kan? Sibuk dengan bacaan salat itu loh. Paham ya? Jangan disibukkan dengan yang lainnya lagi. Wa kullu mashghulin fala yushghalu. Misaluhul marhunu wal musabbalu. Paham ya? Kalau udah sibuk dengan salat ya udah enggak sibuk yang lainnya lagi itu loh. Nah, kita lihat. Kata beliau sini, misal alhamdulillah, seperti ucapan alhamdulillah. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim idza nazaghahu syai'un minasyaiton. Dan kamu juga boleh mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim apabila apa? Setan itu membisik-bisikkan kepada dirimu mengganggu. mengganggu konsentrasimu, membisik-bisikkan. Karena di dalam salat itu nanti ada jin atau setan yang suka mengganggu. Namanya apa namanya? Yang suka mengganggu salat itu? Siapa namanya jinnya itu yang ma'ruf dalam hadis itu? Siapa? Jin siapa itu Abdul Aziz? Khonzab Paham ya? Khonzab itu ya, itu jin yang suka ganggu dalam sholat, bising-bising. Nah, itu harus tepis itu ya. Lakin ijabatul muadzin dikru. Nam dikru, dikrun, kasirun. Akan tetapi menjawab adhan itu kan zikir yang panjang yang banyak, yushil an sholat akan menyibukkan dari sholatnya. Fal aula adamul ijabah, maka yang pantasnya tidak perlu menjawab. Faham? Yang pantasnya tidak perlu menjawab. Mau? Dan terus bagaimana sibukkan dengan salatnya? Faham ya? Sibukkan dengan salatnya. Ikhwani fi din azza wa kita ambil berikutnya. Yang berikutnya ini sama dengan sebelumnya cuman dirinci lagi. Mengenai apa sih irtikab akhaf dararain? Irtikabu akhaf dararain. Yaitu apa? melakukan mengerjakan dua perkara yang berbahaya yang lebih ringannya. Amlo, mengerjakan ya, salah satu dua perkara yang berbahaya yang lebih ringannya. Maksudnya gini, kalau antum disodorkan, dipaksa harus mengerjakan salah satu dua perkara bahaya tadi itu, pilihlah yang paling ringannya. Pilihlah yang paling ringannya. Contohnya gini, sekarang antum Isa. Contohnya antum terpaksa harus makan bangkai sekarang. Bangkai nas itu adanya bangkai. Nah, barakallahu fikum belalang dengan bangkai jangkrik. Paham ya? Nah, enggak ada lain sudah. Milih yang mana coba? Eh? Nah, barakallahu fikum di situ milih yang mana? Milih yang bangkai jangkrik atau bangkai belalang? Dua-duanya? Kalau jangkrik masuk dalam lingkupan eh, lingkupan serangga hukum asalnya haram. Kalau belalang kan halal. Milih mana antum? Belalang. Karena belalang pun bukan bangkai pun halal antum misalkan dapat belalang di sawah kemudian antum potong kepala bismillah makan pun halal itu loh. Ikan itu juga. Ikan itu kalau antum macam ikan bismillah potong kepala yang dimakan pun halal juga. Bahkan sebagian negara luar sana itu kalau makan makan apa? Makan hewan-hewan laut itu kadang enggak dimasak dulu. Hidup-hidup itu di Eh, itu potong kepalanya kemudian kasih bumbu makan langsung ada juga. Paham ya? Nah, kata mereka karena lebih sehat karena masih segar itu loh. Malah dagingnya itu. Nah, namun di Jepang atau misalnya pernah dapat cerita itu ya. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas pilih yang paling apa? Pilih yang paling nah barakallahu fikum meringan bahayanya. Kita lihat sini. Qala al-mu'allifu asbahullah wa fa' khafifat dararain bil akhaf wa khud bi 'alil fadilain la takhaf. Tolaklah tolaklah hindar atau eh, tolaklah dua perkara yang berbahaya itu yang paling ringannya dengan yang paling ringannya dan ambillah kerjakanlah dua keutamaan itu yang paling tingginya jangan takut. Jadi kembali ke sebelumnya kan berarti kan dua permasalahan kan permasalahan pertama kalau dihadapkan di hadapan antum dua perkara yang berbahaya antum harus melakukannya maka pilihlah yang paling ringan bahayanya. Diperintahkan antum dipaksa pokoknya antum harus nabrak kalau nggak nabrak tak tembak kepalamu. Pistol sudah disiapkan pelurunya, sudah dipokang juga, siap menembak ini. Paksa antum. Pilihannya apa nabraknya? Nabrak trowelu sama nabrak anak manusia. Bayi. Kira-kira milih mana antum coba? Handola. Nabrak anak trowelu, anak kelinci atau nabrak bayi? Nah, nabrak anak kelinci. Walaupun kita katakan dua-duanya kan perkara yang nggak boleh aslinya. Cuman kan harus milih gitu loh, milih yang paling ringan. Milih yang paling ringan. Faham maksudnya nih? Ewa. Permasalahan yang kedua, kalau ada dua perbuatan yang memiliki keutamaan, nggak bisa dilaksanakan secara bersamaan, nggak bisa digabungkan, nggak bisa sinkron, nggak bisa disinkronkan, maka pilihlah yang paling tinggi manfaatnya. Faham belum, Pilihlah yang paling tinggi manfaatnya. Pilih yang paling tinggi apa? keutamaannya. Contohnya apa? Salat wajib dengan salat sunnah. Salat wajib dengan salat apa? Sunnah. Nah, sekarang ketika antum sudah tegakkan salat wajib, salat subuh misalkan dan enggak mungkin kan antum mengawali dari awal, ha? maka tinggalkan dua rakaat sebelum subuh, salat subuh dulu. Paham ya? Jangan nekat. Paham ya? Kecuali kalau antum berada di tahiyat akhir. Berada di tahiyat akhir masih memungkinkan antum menyempurnakan. Jadi antum mandangnya jangan wah salat subuhnya panjang kok tak sunat sunat dulu nggak boleh, nggak boleh. Faham ya? Faham nggak? Faham soal ya? Paham Hasan? Ya, Paham soal? Abdul Aziz, Mahfum, Abdul Rahman, ayo. Jadi sholat subuh dulu, nanti tinggal diganti dua rakaat setelahnya. Harus seperti itu. Kecuali kalau antum berada di tahiyat akhir, eman-eman kalau antum tinggalkan di situ, selesaikan dulu baru gabung ke sholat wajib. Faham maksudnya? Dua undangan sekarang handola. Antum diundang orang, Ya alhamdulillah. Nanti jam 10 pagi ke rumah ana ya. Ada undangan waliman. Yang satunya datang si B. Ya alhamdulillah. Nanti jam 10 pagi ke rumah ana ada undangan apa? Acara makan-makan. Nah barakallahu fikum karena saudara kami sedang akikoan. Ayo. Sekarang undangan waliman dan undangan akikoan sama-sama ada keutamaan enggak? Keutamaan. Tapi di situ ada yang wajib, ada yang mustahab gitu loh. Mendatangi undangan waliman apa hukumnya? Wajib. Mendatangi undangan akikon apa hukumnya? Mustahab atau sunnah. Nah, milih yang mana antum hantolah jam 10 itu? Antum nekat pergi yang mana? Yang waliman atau yang akikon? Yang waliman. Karena nggak mungkin digabung di situ karena sama-sama jam 10. Berbeda kalau jamnya, satunya jam 10, satunya jam 10 seperempat. Datangi waliman dulu, seperlunya saya itu pamit. Belok ke acara kekawan enggak masalah bisa digabung. Mahum salah bisa. Ini terkadang terjadi nggak seperti ini? Sering terjadi seperti ini. Ada dua undangan antum bingung mau milih yang mana nih, jamnya sama gitu loh. Kalau bisa digabung alhamdulillah, ya nggak Nah, kalau nggak bisa digabung pilih satu yang paling wajib, mana itu? Karena kalau walimah jelas, idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Apabila salah seorang di antara kalian diundang waliman, datangilah. Walaupun antum enggak makan, puasa pun datang enggak masalah. Di situ nanti cuman nyalamin assalamualaikum kaifa anta bi khair Allah ibadah fik Allah yunik Allah yaftah alaik. Dah, ana pamit ya karena ada urusan selesai. Paham ya? Karena antum puasa. Tapi kalau antum batalkan puasa pun enggak ada enggak ada larangan juga karena puasa sunnah gitu loh. Wah, menunya lumayan juga nih. Enggak kuat enggak tahan kalau misalkan cuman datang toh Ya makan enggak masalah, dibatalkan puasa sunnahnya. Faham ya? Seperti itu. Tapi kalau antum mau mempertahankan puasa sunnahnya ya dipertahankan. Kita lihat lagi. Kata beliau sini, qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah hadil qa'idatu tushbih an takuna takmilan lil qa'idatain as-sabiqatain masyaallah. Kaidah ini mirip serupa. Ha? serupa mirip eh, untuk apa? Menjadi penyempurna dua kaedah yang sudah kita lewati. Dua kaedah yang kita, kita lewati berlalu, ini mirip kaedahnya. penyempurnanya. Maaf misalnya, apanya nih? Penyempurnanya. Apanya? Eh? Penyempurnanya, yakni annahu idza stama'a dararan fa innahu yadfa' ashad ad-dararain bi akhafihima. Maksudnya apa? Maksudnya apabila terkumpul padanya dua bahaya, maka hendaknya dia menolak ya, menolak dua bahaya tersebut dengan apa? Dengan mengerjakan bahaya yang paling ringannya di antara keduanya. Kapan ini? Idza kana la budda minhu. Paham ya? Idza kana la budda minhu yarhamukallah. Idza kana la budda minhu apabila harus dia mengerjakannya. Lah kalau enggak harus bagaimana Abdullah? Ha? berkumpul padanya dua dua perkara yang bahaya dua perkara yang berbahaya berkumpul padanya tapi nggak harus antum mengerjakannya bagaimana kalau nggak harus antum kalau nggak harus ya nggak perlu mengerjakan berpaling ini kan kalau harus dipaksa gitu loh pilihnya paling ringan sudah kita dengan kisahnya kisah seorang apa itu badui yang kencing dalam masjid apa yang melakukan lakukan digertak enggak Enggak digertak, dibiarkan kencingnya selesai dulu. Setelah selesai Rasulullah manggil sahabat untuk mengambilkan apa? air, disiramkan tempat yang dikencingi batu tadi itu. Tujuannya apa? Tujuannya kan gini awal mulanya. Kalau membiarkan badui kencing dalam masjid, jelek atau enggak? Jelek, rusak atau enggak? Rusak. Tapi kalau membiarkan kalau menggertak badui tadi kemudian batunya lari, lari dari masjid itu ke, kencingnya kemana mana lebih besar enggak kerusakannya? Lebih besar. Nah, ini berarti apa? biarkan aja dulu kencing, setelah kencing dinasehati. Paham ya? Karena apa? Terbatas di situ aja yang kena air kencingnya. Mahum soalnya nih. Nah, ya, na'am. Contohnya gini, ada orang nyuri mangga. Antum tahu ini. Wah, dia di atas nih. Di atas. Antum gertak atau biarkan dulu sampai selesai baru turun dinasehati? Bagaimana? Woi maling, mencuri atau bagaimana? Apa dibiarkan dulu? Dibiarkan selesai dulu turun baru dinasehati atau bagaimana? Atau digertak? Siapa ini? Enggak <laughs> maksudnya di anu dinasihati setelah turun atau saat itu juga? Ayo dibiarkan dulu. Ini yang bagus ya. Diwan dulu turun dinasihati. Antum ngapain Pak di situ Pak? Ya, mencuri kan hukumnya haram Pak, dinasihati. Tolong mangga yang Bapak curi balikkan lagi Pak. Nah, nasihati. Tapi kalau anu gertak misalkan maling-maling mencuri nanti akan datang masyarakat akhirnya apa? Dihajar masa nanti, hancur orangnya. Paham ya? Gara-gara nyuri mangga tadi itu. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya kita lebih menempuh cara yang bagus. Nah, cara seperti itu. Ya kadang orang terkadang seperti itu ya, main hakim sendiri, cuma nyuri sandal akhirnya apa? Sampai tulangnya pada patah itu. Allah musta'an. Kita lihat sini, Wa hiya muhimmatun insan an biha walaha amsinatun. Ini kaidah yang sangat penting yang seseorang itu selayaknya sepantasnya untuk perhatian penuh dengannya dan kaidah ini memiliki contoh-contoh yang banyak. Minha di antaranya, perhatikan ini contohnya, mahasala minal Khadir yang terjadi pada Nabi Khadir. Hina rokibah huwa wa Musa ketika ber Nah barakallahu fikum naik perahu atau kapal dia dan bersama Musa alaihissalam. Dua-duanya nabi ya as-safina as naik kapal. Ternyata Khadir ini apa? Fa al-Khadir. Nabi Khadir melubangi kapal tadi, bayangkan. Padahal bahaya enggak? Bahaya enggak kira-kira? Kalau kapal dilubangi bahaya enggak? Bahaya. Dia lubangi kapalnya. Komentarlah Musa itu loh. Wala syakka anna anna kharqas safinah dararun dan enggak diragukan lagi bahwasanya melubangi kapal itu bahaya. Lakinal Khadir akan tapi Khadir arada antaslam safinah min malikin ya'khudhu suhun as-salihah allati laysa biha aib. Karena tujuan Khadir apa tujuan Khadir? Menyelamatkan perahu dari raja yang jahat dan bengis, eh, yang apa? Yang raja tersebut mengambil kapal-kapal yang bagus yang tidak ada cacatnya. Di depan sana ada raja yang suka menghadang itu loh. Dilubangi oleh siapa? Nabi Khadir. Eh, biar apa? Biar nanti enggak diambil kapalnya. Paham belum? Eh, karena ada catatnya gitu ya. Wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kull safinatin khosba. Ini faedah yang bisa diambil apa kemarin? Wara'a artinya apa kemarin wara'a Abdul Aziz? Wa kana wara'ahum wara'a artinya kemarin? Amama. Paham ya? Wara'a artinya amama di sini. Wa kana amamahum. Di depan mereka ada raja yang menghadang, mengambil setiap kapal dengan paksa. Yang namanya menghadang itu di belakang di depan Abdullah? Orang menghadang itu di depan atau belakang? Belakang? Depan ya, depan. Nah, kalau belakang itu ya nunggu kan biasanya. Nunggu atau nunggu atau menghadang atau di belakang? Eh? <laughs> Apa sama aja? Menghadang menunggu itu biasanya depan. Kalau di belakang ngapain biasanya Abdullah? Hmm? Kalau di belakang biasanya ngapain? Apa? Ngapain? Mengiringi. Nah, kalau di belakang ya biasanya ngapain? Mengikuti kan? Orang mengikuti di belakang. Yang di depan ini diikuti kan itu. Apa ada orang mengikuti di depan? Kan jarang sekali. Mengikuti yang di belakang itu loh ya, na'am, seperti itu. Kita lihat sini. Fa dararun, maka melubangi itu bahaya sebenarnya. Walakin akhad walakin akhduha asyad dararan minhu. Tapi kalau sampai diambil raja tadi itu lebih parah, lebih dahsyat lagi bahayanya. Wasafinatu idza baqiyat limasakin. Kalaupun perahu atau kapal tersebut masih tersisa untuk orang-orang miskin, wa fiha aibun ahwan walaupun ada cacatnya itu masih ringan. Paham ya? Tapi kalau kapal yang bagus diambil raja yang yang apa yang jahat itu. Wa minha antaranya juga lau anak hadan shala ala nafsi. Kalau ada orang ada orang berbuat jahat kepadamu, kamu dipukul kepalanya misalkan. Aik tada alaik, orang ini bertindak kriminalitas, kriminal kejahatan kepadamu, kamu dipukul kepalanya misalkan. Fa innaka tudafi anha la kamu pasti akan apa? Akan tudafi anha. Maksudnya bagaimana? Akan melawan dan membela dirimu tanpa dilakukan. Paham ya? Antum contohnya, ada orang memukul antum, antum biarkan atau antum tangkis? Hah? Atau biarkan ada? Hmm? Aduh, jelaskan? Ditangkis. Atau orang seperti itu. Paham ya? Antum mau dipukul orang ini antum biarkan ini ya kena gitu loh. Paham ya? Nah, ini maksudnya. Maksudnya membela diri gitu loh. Lakin tudafi'u bil ashal fala asal. Tapi kalau memungkinkan, tolaklah, lawanlah dengan cara yang lebih mudah. Kemudian yang lebih mudah. Kalau tanpa antum harus menyakiti dia pakai cara yang halus tapi menyentuh gitu loh ya. Paham ya? Nah, jangan langsung pakai kekerasan begitu antum tangkis orang langsung jatuh misalkan atau langsung pingsan misalkan. Tapi cara yang halus tapi menyentuh. Paham ya? Nah, mungkin antum sudah paham lah caranya ya. Halus tapi menyentuh. Nah, kita lihat sini, fa illam yandafi illa bil qatl. Nah, ini penting. Kalau ternyata kamu tidak bisa membela, tidak bisa melawan ketul harus membunuh, falaka antaktulah. Boleh kamu bunuh dia. Nah, begal misalkan dibegal di tengah jalan, mau nggak malu ngelawan itu loh, ngelawan. Kalau antum ngelawan motor antum diambil itu loh. Nah, antum nggak bawa senjata apa-apa, tapi ada batu di samping antum itu loh. Nah, nah tinggal cepet-cepetan dia bawa pisau. Nah, ini nanti pikirkan lagi. Kira-kira duluan siapa nanti? Kalau dia duluan akan bertindak membunuh, maka saat itu antum bergerak. Paham ya? Tapi ketika di dalam hiwar, hiwar itu percakapan, tolong jangan diambil Pak motor kami, Pak ini satu-satunya motor baru beli kemarin, Pak. Tolong di, jangan diambil Pak motor ini satu-satunya di rumah kami nggak ada motor lain misalkan kalau begalnya itu memaafkan ya udah, ya udah orang nggak perlu dibunuh. Tapi kalau dia tetap nekat, pokoknya berikan, kalau nggak beri tak bunuh. Dan antum bisa ngelawan, lawan gitu loh. Walaupun antum pakainya batu gitu loh. Paham ya? Nah, bagaimana caranya ya? Mungkin orang bisa berpikir. Kalau antum lari, motornya diambil. Kalau antum lawan kan ada dua kemungkinan, imma dia yang nanti meninggal dengan perlawanan antum tadi atau antum meninggal. Kalau antum meninggal mati syahid. Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Orang yang terbunuh karena bela hartanya, yang mau diambil perampok tani, maka mati syahid. Kan ada hadisnya itu kan? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada orang datang mengambil hartaku? Apa Rasulullah? Fala jangan diberikan. Nah, kemudian bagaimana kalau dia mau membunuhku? Qatilhu, bunuhlah dia. Bagaimana kalau aku bunuh dia? huwa finnar, dia di neraka. Fa in qatalani kalau dia membunuhku, fa anta syahid, kamu mati syahid. Paham belum? Jadi ketika seperti itu keadaannya, antum mampu lawan, lawan. Paham ya? Walaupun biasanya negara, negara ya, negara kita Republik Indonesia. Hukumnya bukan hukum Al-Qur'an Sunnah. Antum kalau bunuh ya salahkan itu loh. <laughs> Walaupun dia yang begal atau bunuh disalahkan biasanya. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya ashal kalau ashal kalau mungkin kan. Fa lam yandafi illa bil qatl, falaka an taqtulah. Kalau enggak bisa membela diri harus bunuh, bunuh dia. Nah, tapi kalau misalkan harus dipatahkan tangannya dulu, tangkis patahkan tangannya terus dia kapok, Nah, tinggal dilaporkan ke polisi, serahkan pada pihak yang berwajib itu cara. Makanya yang lebih ringan dulu ditempuh. Li'anhu sha'ilun laysa lahu hurmah, karena dia itu soal orang berbuat zalim gitu loh. Orang yang berbuat jahat itu loh, enggak punya enggak ada kehormatan bagi dia, enggak ada sesuatu yang haramkan lagi sudah. Qala ahlul ilm berkat ahlul ilm, illa idza khifta an yubadiraka bil qatl law dafa'tahu bil asl fal asal. Ini penting. Kecuali kalau kamu khawatir dia lebih duluan membunuh kalau kamu menolaknya dengan cara yang halus. Oh jangan mas, jangan mas, jangan mas. Atau malah harusnya malah antum dibunuh duluan ya itu nggak perlu jangan mas, jangan mas langsung aja gitu loh. Belum. Orang Jawa kan kadang gitu, diinjak kakinya, maaf mas kakinya keinjak. Dia nggak lawan dia biasanya apa nih ya? Bukan istilahnya asobiah fanatik nggak. Orang Jawa itu biasanya kalau keinjak kakinya itu nggak marah-marah. Cuman maaf mas kakinya keinjak. Paham ya? Enggak langsung ngelawan itu loh. Berbeda orang-orang luar Jawa sebagian itu kalau kadang ini matanya ngelihat atau enggak itu? Matanya nih <laughs> injak kakinya. Ini contoh aja, contoh aja. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu nah barakallahu fikum kalau ketika penjahat tadi itu enggak memungkinkan dengan cara yang halus, langsung gitu loh. Karena kalau antum halus-halus malah antum dibunuh gitu loh. Paham ya? Tunggu dulu Pak, tunggu dulu Pak. Maksud antum dibunuh misalkan ya jangan kayak gitu, langsung aja bismillah. Gunakan kekuatan yang ada di situ. Nah, gunakan tenaga dalam. Karena tenaga kan dari luar, dari dalam kan tenaga semuanya. Dari mana tenaga antum? Dari luar dalam? Ya tenaga dalam dikeluarkan. Paham ya seperti itu. Pokoknya semampunya tapi ya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Fahuna laka an taqtulah. Di sini kamu boleh membunuh dia. Lakin la tastajil ini. Tapi jangan terburu-buru dulu, jangan terburu-buru. Hatta tara minhu qara'in qawiyyah. Sampai benar-benar apa antum melihat ada pada dia itu tanda-tanda yang kuat kalau ingin membunuh. Kadang orang pembegal itu kalau dengan digertakan takut juga ada. Eh? Jangan macam-macam, Pak. Tak bunuh kata kata pembegalnya. Bunuh aja. Anak baca bismillah mental insyaallah misalkan ketakutan dia enggak jadi bunuh. Nah, berarti udah enggak perlu dibunuh. Ambil motornya pergi antum. Paham ya? Karena apa? Karena terkadang yang namanya pembegal itu enggak semuanya pemberani ya. Ada juga mungkin dia gertak kita ganti gertak itu karena kuat gertakan kita dia takut itu loh. Paham ya? Apa antum baca ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Misalnya dia takut lari gitu misalkan. Paham? Ya enggak perlu dibunuh lagi. Paham ya? Karena terkadang pembegal-pembegal kan berani karena mungkin mabuk ya enggak? Atau yang semisalnya itu ya. Jadi perlu dilihat korinahnya nih. Pak takjil jangan buru-buru. Sampai kamu benar-benar melihat ada korina tanda-tanda yang sangat kuat dia ingin membunuh. Dan keluaran senjatanya sudah diarahkan ya, berarti ada korina ini. Nah, saat itu antum harus terapkan ini ya. Nah, rahasia-rahasia atau pelajari dalam bela diri kuat diterapkan di situ, paham ya? Mulai dari tenaga dalamnya, tai chi, paham ya? Mulai dari gerakannya, SH-nya, mulai dari tendangannya, taekwondo misalkan, paham ya? Mulai dari pukulannya boxer, Paham ya? Itu yang kalian pelajari keluarkan semuanya. Ya, keluarkan semuanya kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan ini ya. Tadullu ala annahu sayubadiruka bil qatl illam taqtulhu ini. Kalau ada tanda yang kuat bahwasanya dia itu ingin membunuhmu kalau kamu enggak membunuh dia. Jadi dulu-duluan kalau di sini sudah. Kalau ada tanda kuat, tinggal siapa yang menang sudah. Kalau antum terbunuh mati syahid. Man qutila duna malihi bahwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya mati syahid. Tapi kalau ter, ternyata dia terbunuh dia di neraka secara hukum seperti itu karena dia ingin berbuat kezaliman. Mahum insyaallah ya. Ewa, kita selesaikan bawah itu. Wa min dzalika aidan ma dzakara al-fuqaha rahimahullah taala fi ma law ta'attalat masalil waqf. Penting ini. Termasuk contohnya juga sebagaimana disebutkan oleh fuqaha ahli fikih. Kalau seandainya kepentingan manfaat wakaf itu terhenti. Antum wakafkan tanah di hutan 2 hektar terhenti, enggak pernah dipakai wala syai'. apa ba'dahu boleh menjual sebagiannya li islahi baqi untuk memperbaiki sisanya ala wajhin tapi ingat dalam bentuk apa yumkin intifa' bi bisa dimanfaatkan contohnya gini ada wakaf masjid plus na'am barakallahu fikum plus apa tanah yang belakang masjid ternyata tanah belakang masjid ini manfaatnya kurang sama dia jual dijual tanahnya kemudian untuk memperluas masjid lewat samping misalkan ya itu dilakukan karena hasil jualan wakaf tadi itu bukan untuk pribadi kembali ke wakaf lagi itu boleh namanya nakul wakaf memindahkan wakaf fa inna hadza jaizun boleh li'anna al-muhafadhah ala baqi karena menjaga sisanya khairun min ta'arrudihi kullih litalaf itu lebih baik daripada membiarkan seluruhnya untuk rusak wa adamul faedah minhu dan tidak ada faedahnya lagi darinya. Wa min dzalika aidan termasuk contohnya juga, lau anna safinatan fiha amwalun fiha rijalun. Ini alhamdulillah perhatikan ini. Kalau ada perahu atau kapal, kapalnya itu ada harta, ada orang juga di situ. Ada emasnya berapa ton gitu. Peraknya berapa kilo gitu. Orangnya sekitar 20 orang. Nah, keberatan kapalnya ini keberatan. Di tengah laut, ombak yang sangat besar. Eh, goyangan ombak yang sangat dahsyat itu bagaimana? Ini ada kemungkinan imat tenggelam-tenggelam semuanya. Kalaupun selamat, selamat orangnya. Nah, milih mana? Yang ditenggelamkan emasnya dibuang ke laut atau orangnya yang menjebur ke laut semuanya? Atau bagaimana? Ini penting seperti ini. Wah, lagi di pertengahan di tengah di tengah laut ini ya, guncang ini ombak yang sangat besar ya, dan kemungkinan tenggelam karena sakit beratnya itu ya, yang dibuang ke laut apanya orangnya atau emasnya atau peraknya handala eh orangnya atau emasnya emasnya nah, kita lihat ini wa malat nah, akhirnya apa nam sondong lil gharq miring ini mau tenggelam fa inna nabda bil mal karena maka kata beliau kita mulai dengan harta dulu dibuang dulu sedikit-sedikit walaupun hartanya banyak biarin dibuang dulu sedikit-sedikit li'annahu akhaf dararan karena itu lebih ringan bahayanya karena yang yang hilang kan emas bukan manusia gitu loh seperti itu fa fanulqihi fil bahr hatta takhif as-safinah artinya apa maka kita lemparkan harta tadi ke lautan sampai benar-benar perahunya ringan kembali jangan antum buang orangnya itu loh paham belum ini nah barakallahu fikum seperti itu Wa min dzalika idza tama'a 'indahum mayitatu ba'ir wa himar. Kalau terkumpul padamu sekarang contohnya juga, terkumpul di hadapanmu di sisinya ada terkumpul di sisinya ada dua bangkai, bangkai unta sama bangkai keledai. Wa turra ilal akl dan dia terpaksa untuk makan, fayuqaddim mayitatal ba'ir li'annaha mimma na mimma tuhillu hadzakah wa sabaqa hadza. Maka hendaknya dia mendahulukan bangkai unta tersebut dikarenakan itu termasuk yang dihalalkan karena disembelih. Amlum. Ya, kalau keledai haram atau halal Abdullah? Kecuali keledai liar, himal wahsy namanya. Yang terakhir, wa min dzalika idza sama'a li muhrim sayyidun wa Sekarang kalau ada orang muhrim ihram, laki melakukan ritual haji umrah, terkumpul padanya sayyidun. Sayyidun itu hewan buruan, maytatun bangkai. Wal muhrim imma an yasid as-sayd yang muhrim ini iman dia harus berburu dengan suatu buruan, wa imma an yakula maitah, imma dia makan bangkai, milih mana? Fa innahu yuqaddim as-sayd, maka hendaknya dia mendahulukan berburu saja. Li Li'annahu akhaf masad akhaf mafsadatan karena dia lebih ringan kerusakannya. Wa li'annahu idza turra ilaihi sara mubahan, karena kalau orang itu terpaksa walaupun berburu, terpaksa diperbolehkan. Liqouli ta'ala, huwa hurrima 'alaikum saydul barri madumtum huruman. Dan telah diharamkan atas kalian Nah, barakallahu fikum, hewan buruan darat selama kalian itu masih berihram. Waqala waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum ini illa maturirtum ilaih. Dan sungguh Allah telah merinci untuk kalian perkara yang Allah telah haramkan atas kalian kecuali yang terpaksa. Paham belum? Nah, kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, kita masih berada pada pembahasan Kaedah yang pertama, kalau berkumpul padanya dua masadah, dua kerusakan dan antum dituntut untuk melakukannya, pilihlah yang paling ringan kerusakannya. Mohon insyaallah ya. na'am barakallahu fikum rabbil alamin.